pertanyaan. Tanggal 5 Syaban, insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan. Persiapkan diri kita untuk meraih rahmat Allah sebanyak mungkin. Karena Ramadan adalah musim panen. Tapi panen itu tidak akan bisa dilakukan kecuali kita menanam sebelumnya. Di mana seorang akan menuai, akan men memanen sesuatu yang dia tidak pernah menanam. Nih sekarang nih kita usahakan untuk mulai menanam amal soleh. Sehingga tatkala masuk Ramadan, benih yang kita tanam sudah mulai besar. Sehingga kita akan memanennya di bulan suci Ramadan. Bulan Syaban adalah bulan yang mulia Anda mau kasih hadiah. Sebutkan lima keutamaan bulan Syaban. Lima. Oke, tiga. Eh, turun, nggak apa-apa. Tiga keutamaan bulan Syaban. Insya Allah. Ini kita nih bulan Syaban sekarang. Jemaah tiga keutamaan bulan Syaban. Biasanya kita yang udah ngaji sama fadilah-fadilah tuh nggak penting, Ustaz. Yang penting beramal gitu kan. Tidaklah. Adanya fadilah itu mendorong kita untuk menambah volume amal kebajikan kita. Ada fadilah waktu, ada fadilah tempat, dan ada fadilah amal itu sendiri. Kita ada fadilah bulan tiga keutamaan bulan Sya'ban. Masya Allah, Allah. Amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan. Jawaban ini benar, tapi untuk pertanyaan yang salah. Baik, Fabel. Catatan amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah pada bulan Syaban. Tiga, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Pasti hadiah nggak apa-apa. Iya, bukan dilipat gandakan amal kita di bulan ini, tapi yang jelas bulan ini bulan diangkatnya amalan kita. Dalam hadis Usama bin Zaid bin Haritha dia melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa di bulan Syakban, tidak seperti di bulan-bulan lain. Maka ditanya, kenapa wahai Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Zaka syahrun yaghfalu anhu kathirun minan nas. Itu bulan banyak orang yang lalai. Dengan fadilah bulan ini banyak yang lalai. Dan kita pun mungkin lalai dengan fadilah bulan ini. Kenapa? Karena bulan itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu diapit dua bulan mulia bulan Rajab salah satu bulan haram dan bulan Ramadan bulan dilipat gandakan amalan bulan yang penuh berkah rahmat dan mangfirah Allah Subhanahu taala sehingga orang selesai Rajab yang dipikirkan cuma Ramadan entar lagi Ramadan gitu. tapi nggak siap-siap sih gitu. Rasul SAW mengatakan bulan itu juga turfa'u fihil a'mal di bulan itu amalan manusia diangkat Para ulama menjelaskan tentang keutamaan beribadah di bulan Syakban ini. Beribadah di waktu orang lalai itu akan lebih besar pahalanya daripada di waktu orang semua ingat. Jadi beribadah di waktu orang lalai. Di waktu orang sibuk dengan dunianya lebih utama daripada beribadah di waktu yang berbeda. Seperti sholat duha ketika matahari sudah terik. Berbeda pahalanya dengan sholat duha di awal waktu. Karena ketika mulai itu jam 10 orang sudah sibuk dengan dengan dunianya. Kalau disuruh sholat duha, aduh kata dia, ini lagi jaga toko, yang jaga toko, yang lagi usaha di kantornya mungkin. Dia mau sholat jam itu buat dia berat. Tapi kalau dia awal, awal waktu mudah buat dia. Karena dia tinggal memang belum berangkat kerja, belum ada aktivitas, namun tatkala orang sibuk dengan dunianya, kita mau sholat duha. Maka sholat duha disebut di waktu matahari terik disebut sholat apa? Sholatul awabin. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kondisi dia disibukkan dengan dunia, dia masih menyempatkan nih, aku mau datang kepada Allah. Begitu pula di bulan Syaban, tatkala orang lalai, dan bayangkan persiapan orang-orang untuk Ramadan itu belanja. Persiapannya di bulan Sya'ban mereka belanja. Rasul SAW di bulan Sya'ban persiapan buat Ramadannya ngapain? Banyak-banyak berpuasa. Banyak-banyak beribadah di bulan Sya'ban ini. Maka semoga kita termasuk yang mendapat amalan dan diterima amalan kita di bulan Sya'ban ini. Barakallahu fikum. Jamaah kita ini ngaji di Masjid Ar-Rahmah ini sudah lama ya. Maka Ana mau bertanya tentang yang kita kaji pada kajian-kajian sebelumnya. Kajian pertama kita adalah tentang rumahku masih ngontrak. Sebutkan 10. Jangan terlalu banyak 10. 7. 7 supaya kita nggak ngontrak rumahnya. Angkat tangan yang mau jawab tujuh ya, yang kurang nggak anak kasih hadiah. Nah, fabel. Eh, pertama, bersedekah membangun masjid. Membangun masjid. Nah. Sehari membaca kul ahad Membaca kul huwallahu ahad sepuluh kali tiap hari. Yang ketiga. Bersabar atas meninggalnya anak yang kita cintai yang betul. Bersabar dan bersyukur. Ditinggal anak yang belum balik. Keempat. sholat sunnah 12 rakaat. Nah, yang kelima. Kita ini kalau ngamalin, insya Allah ingat. <laughs> Tapi kalau ngamalin ingat-ingat gitu ya, soalnya. Yang kelima. Anak bantuin lah, supaya dapat hadiah tuh. <laughs> Baca doa masuk ke pasar. Oh, iya. Nah, terus berakhlak yang mulia, lalu merapatkan sholat, terus berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, terus hijrah. Nah, barakallahu fikum fadhallah. Baik. Kita juga sudah ngaji setengah isi setengah kosong. Kita ngaji di situ tentang bagaimana kita optimis dalam kehidupan ini. Memandang segala sesuatu dengan kacamata keindahan. Musibah akan menjadi anugerah. Kematian akan menjadi suatu hal yang dinanti-nanti buat dia. Suami istri akan hidup berbahagia tatkala yang digunakan kacamata setengah isi setengah kosong. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita atau mendorong kita untuk optimis dalam kehidupan ini? Fadl. Selalu memandang ke bawah, jangan memandang ke atas. Nah, ya nggak apa-apa. <laughs> Nah, oke, okay. itu salah satu cara bagaimana supaya kita optimis. Itu salah satu cara. Cuma yang mendorong kita, apa faktor yang mendorong kita agar kita optimis? Kalau tadi kan caranya dengan memandang yang di bawah sehingga kita tumbuh Oh iya, ternyata ada orang yang lebih susah dari saya. Tapi apa yang mendorong kita supaya kita hidup optimis? Nah, janji Allah surga. Nah, benar tuh. Tapi bukan untuk pertanyaan ini. Betul, betul jemaah. Tapi bukan buat pertanyaan ini. Allah janjikan kepada kita surga. Baik. Nah, Fabar. Apabila kita beramal kebaikan, niat dicatat. Diamalkan dapat 10 gitu kan. Nah. Kalau niat aja nggak dihitung. Baik. Masya Allah. Nih yang terakhir nih jawabannya. Husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tuh. Husnudhon sama Allah. Karena pasti dalam semua tindakan Allah itu ada hikmahnya. Ketika Allah menyuruh para suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik. Dengan kebencian. Suami benci dengan istrinya. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kalau kalian benci dengan istri-istri kalian. Nih khusnuban sama Allah. Fa'asa an takrahu syai'an. Wa yaj'alallah fi khairan kathira. Bisa jadi yang kalian benci itu. Allah jadikan. Nih khusnuban sama Allah. Allah jadikan di balik kebencian kita ternyata kebaikan yang banyak di istri kita. Jadi yang mendorong kita untuk optimis dalam kehidupan ini husnuzon sama Allah. Kalau kita sudah suudzon sebanyak apapun harta kita. Kalau kita suudzon sedikit musibah yang menimpa kita, kita akan menjadi orang yang putus asa. Kita akan memandang kehidupan ini seperti neraka. Karena kita berburuk sangka kepada Allah. Maka yang membuat kita optimis dalam kehidupan ini adalah husnul husnuzan kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi. Antum harus husnubah. Salah satu caranya tadi dengan memandang yang di bawah, jangan memandang ke atas ya. Insya kita akan berhusnubah kepada Allah SWT. Baik, kita juga sudah ngaji di masjid ini tentang tidak berkurang. Betul jemaah. Pertanyaanmu, kita disuruh bersedekah. Kita suruh berbagi. Sebutkan tiga hal yang membuat seorang muslim itu harus bersedekah. Tiga hal yang membuat seorang muslim itu harus bersedekah dia. Baik. Jemaah. Fadal. mensyukuri bahwa yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, sesama makhluk Allah. Kita berbagi sama sesama makhluk Allah Subhanahu SWT. Nah, yang ketiga. Kita sama muslim adalah saudara ya nggak apa-apa lah anak kasih yang yang nggak besar baik jadi membuat kita bersedekah itu karena Allah yang nyuruh kita bersedekah Allah yang nyuruh wa anfiqu mimma razaqnaku Allah nyuruh dan Allah mengingatkan nafkahkan dari apa yang aku berikan kepada kalian jadi supaya orang tahu yang kau sedekahkan itu bukan milikmu itu dari aku kata Allah jadi yang mendorong kita ini bersedekah karena Allah nyuruh kita bersedekah. Allah nyuruh, itu dari Allah. Yang ketiga, Allah janji mau gantiin buat kita. Kok kasihkan aku ganti? Tapi subhanallah, sebagian orang itu tatkala Allah berjanji, nggak yakin. Kalau ada temennya yang miliarder, insya Allah, dia ngomong sama sahibnya. Ketika ke warung makan nggak bawa duit tuh, si orang kaya ini. Ngomong sama temen, ente bayarin nanti anak ganti 10 juta. Kira-kira dibayarin nggak? Langsung dibayarin. Karena tahu nih temennya nggak pernah bohong. Dan dia punya duit banyak. Tatkala Allah yang berjanji, kita masih ragu untuk berbagi. Allah bukan 10 kali lipat tidak menggantikan. Sampai 700 kali lipat Allah gantikan. Tapi kita masih ragu-ragu yang membuat kita harus bersedekah karena Allah tidak pernah ingkar janji. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan yang membuat kita bersedekah karena sedekah itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dan yang membuat kita bersedekah karena dengan bersedekah hati kita akan bersih dari segala penyakit hati, jemaah. Baik. Anak harus bertanya sama ibu-ibu nih, soalnya ibu-ibu katanya Bukan iri sih, enggak, enggak boleh kita kan iri ya. nggak dapat bagian aja ibu-ibu. Baik, pertanyaan buat ibu-ibu. Apa yang mendorong ibu-ibu untuk bersabar kalau suaminya kawin lagi? Nah, tuh, tuh kajian tuh setengah isi setengah kosong. Itu khusus buat ibu-ibu. Nah, siapa yang mau jawab? Anak kasih hadiah yang besar buat ibu-ibu. Masya Allah. Baik, ada mic-nya katanya di bawah kan? نعم تفضلي mengharap ridhonya Allah Islam akan masuk surga. Masya Allah. Yang kedua. Menyenangkan hati suami. Menyenangkan hati suami, masya Allah. Berbagi kebaikan berbaik-kebaikan. Subhanallah. Naam. Dan berhusnuzan kepada Allah. Karena ketika takdir Allah itu terjadi, pasti ada hikmahnya. Naam. Ini hadiah buat ibu yang gede nih, Masya Allah. Baik. Antum taruh titip nih. Nah, sudah kita masuk ke kajian insya Allah. Udah cukup tuh pertanyaan. Nanti kita akan evaluasi yang kita kaji. Masih ada dua hadiah setelah kajian ini insya Allah. Ingat yang datang ke majelis ilmu ini ada tiga orang. Ada yang alim, ada yang muta'alim, dan ada yang mustami. Kata Ibu Mas'ud, jangan jadi yang keempat. Yang alim, yang dia datang. Itu yang berdiri, masih ada tempat duduk cuma. Nah, orang yang ke majelis ilmu itu ada yang alim tadi datang, dia sudah ngerti, tapi dia ingin nambah ilmu lagi. Ada yang muta'alim, memang niat mau belajar dia. Dia belum punya ilmu, dia mau belajar. Ada yang mustami. Mustami itu pendengar. Apa beda mustami sama muta'alim? Kalau muta'alim bawa pulpen sama buku. Kalau mustami bawa kuping. Nah, mustami itu Masya Allah. bawa dia kupingnya. Dia duduk. Biasanya dia cari tiang Enggak semuanya, itu jangan jangan jangan noleh kepada yang pakai tiang, jangan sama. Nggak boleh, kita harus lugon sama saudara kita lah. Cuma biasanya, biasanya. Mustami terus, dia serius biasanya. Tapi ketika serius nggak nyatet, ngantuk kadang-kadang. Biasanya mustami kadang-kadang ngantuk ya biasanya tuh. Tapi nggak semuanya, insya Allah jangan jadi yang keempat. Jadi insya Allah semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dirahmati Allah yang datang ke majelis ilmu ini. Manusia, apa tema kita? Bangkai hidup. Manusia bermacam-macam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaman nas kaibili mi'a. Manusia itu seperti 100 ekor ontak. 100 ekor onta. Banyak nih onta. La takadu tajid fiha rahila. Tapi dari 100 ekor onta itu, mungkin satu kau tidak dapat. Kau tidak akan dapatkan yang bisa jadi tunggangan. Jadi ada onta banyak, tapi yang bisa ditunggangin untuk menjadikan dijadikan kendaraan satu mungkin kau nggak dapat. Iya, itu manusia. Manusia beda-beda. Bahkan seorang penyair mengatakan, An-nasu alfun minhum kawahidin wa wahidun ka alfin in amrun ana. Kata dia ada orang yang satu sama dengan seribu. Ada yang seribu sama dengan satu. Maka kualitas dari manusianya yang berbeda-beda. Sebagaimana kita tahu kita pun dilahirkan dari rahim yang berbeda-beda. Tumbuh dalam pendidikan yang berbeda-beda. Tapi ternyata tidak semua yang bernyawa itu hidup. Dan tidak semua yang tidak bernyawa itu mati. Kita lihat pohon-pohon enggak -pohon bernyawa tapi bertasbih. Subhanallah. Bebatuan ada batu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innil alamu hajaron fi Makkah." Karena yusallim alayya. Aku tahu dengan sebuah batu di Mekah yang kalau aku lewat sana dia mengucapkan salam kepada aku kata Nabi. Subhanallah. Bebatuan bisa bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dan kebanyakan manusia tidak bertasbih. Jadi jamaah tidak sedikit yang bernyawa ternyata dia adalah bangkai hidup. Naam, dia masih berjalan di muka bumi ini. Masih beraktivitas, masih makan, masih minum, masih berkeliaran dengan kendaraannya, dengan mobilnya, dengan motornya. Tapi ternyata pada hakikatnya mereka adalah bangkai-bangkai hidup yang berkeliaran. Dan sebaliknya, ada orang yang jasadnya sudah ditanam di dalam bumi. Kita pun ikut tak tatkala mengantarkan jasadnya. Kita juga ikut menginjak-injak tanah agar dia berada di dalam sana dan tidak mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Kita ikut. Tapi ternyata walaupun dia telah dikubur, dia masih hidup bersama kita. Amalan dia terus bersambung. Kita masih ingat dengan kebaikan-kebaikan dia. Maka kita akan berbicara tentang dua hal, tentang dua jenis manusia. Yang satu, yang jasadnya masih di sini, tapi dia adalah bangkai yang berkeliaran. Yang kedua, yang jasadnya sudah jadi bangkai, tapi ternyata dia masih hidup di muka bumi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Berkaitan dengan yang pertama. Siapakah bangkai hidup yang berkeliaran, yang masih makan, yang masih minum, yang masih membuat keonaran di muka bumi ini? Yang pertama dan yang paling dahsyat di antara bangkai-bangkai itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang-orang yang tidak mengetahui hak penciptanya. Allah yang memberikan mata kepada dia. Yang memberikan rizki kepada dia. Yang memberikan segalanya. Itu jidat Allah yang kasih. tu tangan Allah yang kasih. tu jantung yang bisa berdetak Allah yang kasih. tu rizki yang dia miliki. Allah yang kasih. Tapi ternyata dia menyembah selain Allah. Kita lihat sebagian orang yang memberi mata adalah Allah, yang memberi tubuh adalah Allah, masih minta kepada patung-patung. Masih percaya dengan jin-jin dan memberikan sesajen kepada mereka. Itu yang ngasih rizki siapa sih? Sebagian orang kita lihat menghadiahkan buah-buahan buat Tuhan mereka. Ditata rapi. Kemudian diusung, diantarkan. Tanyakan kepada mereka, Siapa yang menumbuhkan itu buah-buahan? Apakah patung-patung itu yang membuatnya? Mereka akan mengatakan tidak. Terus kenapa? Engkau beribadah kepada selain Allah. Itulah kekufuran yang menjadikan dia bangkai hidup. Bahkan kita melihat orang-orang yang seperti itu, orang-orang kafir yang tidak mengenal hak Sang Pencipta, maka dia akan lebih tidak mengenal lagi hak-hak manusia. Walaupun kita melihat nih orang-orang kafir adalah orang yang paling paling semangat untuk mengumumkan atau mempropagandakan hak asasi manusia. HAM. Kita nih bukan cuma hak asasi manusia, hak binatang kita juga perjuangkan. Tapi lihat, tatkala muslim yang dibantai, tatkala orang-orang yang mengenal sang pencipta yang dibantai, Allah mengatakan tentang mereka, "Kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma Itu orang-orang kafir tuh. Kalau mereka menguasai kalian, maka mereka akan lupa dengan perjanjian, mereka akan lupa dengan kerabat, nggak ada lagi. Dan Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir di surat An-Nahl ayat 20 ayat 21. Kata Allah, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan orang-orang yang berdoa, yang memohon, yang beribadah kepada selain Allah, itu Tuhan-Tuhan mereka tidak menciptakan sesuatu. Mereka itu diciptakan. Dan yang menyembah juga diciptakan. Tidak bisa menciptakan apa-apa dia. Allah mengatakan amwatun ghairu ahya. Mereka bangkai. Mereka mati dan tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyan yub'atsun. Dan mereka tidak sadar kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi Allah menyebut tuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan sesembahan-sesembahan mereka adalah amwatun ghairu ahya bangkai dan tidak hidup mereka. Walaupun mereka hadir bersama kita, ada di sini. Maka orang-orang seperti adalah bangkai hidup. Yang kedua, orang yang tidak berzikir. Orang yang muslim, muslim, tapi jarang berzikir. Padahal Allah mengatakan wadhkurullaha zikron kathir. Berzikirlah kalian yang banyak. Zikron kathira. Bukan sedikit. Jemaah. Kita ini terkadang subhanallah. Orang yang tidak mengenal sunnah. Itu zikirnya banyak. Lama. Kalau kita assalamualaikum, assalamualaikum. Jalan. Lalu seharusnya kita berzikir. Zikir yang sunnah. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam nabi satu majelis, satu kali duduk. Kata Ibnu Abbas atau Ibnu Umar mengatakan, "Inni la'adu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid." يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة aku ngitung tuh aku hitung kata Ibnu Nabi mengatakan Robbi rufirli watub alayya innaka antat tawabul ghafur. seratus kali satu kali majlis. ya. Kita sepuluh kali udah udah capek. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalul ladzi yadhkurullah La لا Rabbahu mathalul مثل wal والميت. Kata Nabi, permisalan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati dan orang hidup. Seperti bangkai dan seperti orang yang hidup. Jadi seorang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mayit, bangkai dia. Dan kita lihat orang-orang yang naudzubillah min Yang kerjanya di pagi hari tidur, di malam hari duduk-duduk di alun-alun ya. Masya Allah mereka yang main trek-trekan atau apa amwat bangkai yang seperti itu Wair ahya mereka nggak hidup karena hidup yang sebenarnya adalah kehidupan hati kita dengan kita menghidupkannya dan berzikir kepada Allah karena kalau bicara hidup kambing hidup Ayam hidup. Di mana kau bisa tahu kambing itu hidup? Ya dia bisa jalan. Bisa beraktivitas, bernafas, hidup. Apa bedanya hidupmu dengan hidup kambing? Kambing masih bermanfaat. Masih bermanfaat kan? Allah menyebutkan orang-orang yang tidak bermanfaat itu. Orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala kal an'am Belhum abon mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk. Karena kalau binatang ternak ada faedahnya. kan. Kita Masya Allah, piara sapi. Gak pernah tuh sapi menggoda istri kita. Gitu. Ada sapi kita goda, nggak Tapi kalau tetangga yang buruk, yang tidak pernah berzikir kepada Allah, lebih baik binatang ternak itu Allah sebutkan balhum kal an'am kal an'am seperti binatang ternak balhum apa Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hajj ayat 46 Allah mengatakan tentang orang-orang itu yang tidak ingat kepada Allah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur yang buta itu bukan mata mereka bukan mata mereka melihat tapi yang buta itu hati mereka Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, Innal ghafil bainahu wa bainallah azza wa jal wahsha, la tazul illa bidzikr. Kata Ibn Qayyim, seorang yang lalai, seorang yang lupa, yang lengah kehidupan. Ada di antara dia dan Allah itu jarak. Jarak itu membuat dia galau, membuat dia jauh dari Allah la tazul illa bidzikr dan tidak akan hilang kecuali dengan zikir. Maka hakikatnya orang yang buta bukanlah orang yang tidak bisa melihat. Ada orang yang tidak bisa melihat, ya, buta nggak kelihatan apa-apa, tapi bisa hafal Al-Quranul Karim. Berapa juz? 30 juz. Kita yang bisa ngelihat, berapa juz kita hafal? Juz amma nggak selesai-selesai. Subhanallah. Kita harus ini orang buta tapi hatinya hidup ya orang. Sedangkan kita yang bisa melihat seharusnya, kita yang bisa melihat semakin banyak sarana atau panca indera kita yang membantu kita untuk lebih alim. Tapi ternyata, subhanallah, kita lihat umpamanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nggak bisa melihat kita lihat sahabat Nabi, Ibn Ummi Maktub, Nabi bisa melihat. Tapi bagaimana tatkala azan dikumandangkan, dia berangkat ke masjid. Susah jalannya orang buta itu. Ke masjid. Hatinya hidup. Bisa memandang walaupun kedua matanya dengan segala keterbatasan dia tidak bisa melihat. Tapi ada di antara kita. Yang ketiga zikrullah dikumandangkan, azan ini termasuk zikrullah. Ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jawab enggak? Jawab enggak? Paling tidak dia enggak bisa ke masjid jawab dengan lisannya. Tapi ini jawab tidak, apalagi mau datang ke masjid. Maka orang yang bangkai hidup mereka adalah orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bangkai hidup adalah orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang melihat kemungkaran dia biarkan. Melihat hal baik tidak dia sampaikan. Apa gunanya engkau? Hidup. Kalau ternyata tidak ada manfaatnya. Hayatun bila makna. Hidup nggak ada artinya. Padahal seorang muslim itu harus bisa mewarnai. Sekarang ini lagi musim batu akik ya. Ada batu akik yang katanya kalau taruh di air bisa berubah warna. Apa tuh namanya tuh? Masya Allah, merah delima bang. Masya Allah. Ada yang mengikutin ternyata. Jangan. Kita tuh mungkin contohnya ya. Di mana kita diletakkan, di situ kita bisa mewarnai. Bukan kita diwarnai. Dan seorang yang tidak bisa mewarnai, bahkan dia terwarnai atau membiarkan kemungkaran terjadi. Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah ditanya, "Ma mayitul ahya?" Siapakah bangkai hidup itu? Mayit ahya. Bangkai tapi hidup. Mungkin bahasa Inggrisnya apa? Zombie bangkai hidup yang kerjanya merusak. Memang kita lihat bangkai hidup itu kerjanya merusak. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Man lam ya'rifil ma'ruf biqalbihi wa yumkir munkar biqalbihi. Bangkai hidup itu yang dia tidak tahu mana yang ma'ruf dengan hatinya dan tidak tahu mana yang mungkar dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Udah. Mayit bangkai dia sudah. Hatinya tidak hidup, Seorang penyair mengatakan, "Laisa man mata fastaraha bimayyitin. Innamal mayitu mayitul ahya'i." Bangkai itu bukan orang yang mati kemudian istirahat. Orang-orang tidak diganggu sama dia. Kan kita lihat kalau ada orang hidup suka ganggu orang terus mati, kita istirahat. Ah, ini sudah mati. Tapi pada hakikatnya yang namanya bangkai itu bangkai yang hidup itu loh. Ketika dia masih hidup, dia godain orang, dia ganggu orang, ini bangkai hidup. Maka kita biasanya mengharapkan yang seperti itu agar cepat mati. Nah, orang-orang yang paling buruk, syarun nas, adalah orang yang paling takut dengan keburukan orang itu. Keinginan kita bagaimana orang itu cepat mati. Karena keberadaannya sekali lagi bila makna nggak ada artinya. Suami, ada suami-suami yang bangkai hidup, bangkai. Melihat kemungkaran di keluarganya, di istrinya, istrinya keluar, dinikmatin orang sekampung dengan aroma parfumnya. Mungkin istrinya dipegang oleh lelaki lain. Cipiki-cipika sama tetangganya. Biasa. ni bangkai hidup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, hendaklah dirubah dengan tangannya. Enggak bisa. Tapi lisan dengan lisan. Enggak bisa. Tapi qalbi. Kalau sudah dengan hatinya enggak bisa, bangkai hidup. Zalika ad'aful iman. Iman yang paling rendah adalah mengingkari dengan hatinya. Tapi kalau sudah nggak bisa mengingkari dengan hatinya, bahkan menikmati kemungkaran itu. Dia bangga dengan kemungkaran itu. Udah. Mayitul ahya, bangkai hidup. Seperti perkataan Hudzaifah Ibn Yaman. Ada keluarga, orang tua yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Ini orang tua bangga hidup. Anaknya, anak perempuannya dibawa lelaki. Seneng dia dibawa sama lelaki. Minggu depan ganti lagi yang bawa. Nah, kemana yang kemarin? Ah, nggak cocok mah. Oh, yang ini cocok. Insya Allah cocok. Sebulan ganti lagi. Tuh orang tuanya diem. Bangke ini orang tua yang seperti ini. Membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Di adiknya ma'asyiral muslimin di masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah itu masih punya kehormatan. Masih memiliki kehormatan mereka. Sampai orang Arab mengatakan tamutul hurrah wala ta'kul min thadiha. Orang yang merdeka itu mati, rela mati kelaparan, rela mati kelaparan daripada dia harus makan dengan buah dadanya. Dia rela mati kelaparan daripada dia harus mati dengan buah dadanya. Dengan berzina, dengan jadi pelacur. Dia lebih baik mati. Itu orang-orang yang merdeka. Karena kebanyakan pelacur di bank di masa jahiliyah adalah budak-budak. Budak yang banyak jadi pelacur. Kalau orang merdeka dia bisa menikah. Kenapa harus jadi pelacur? Dia bisa bekerja. Kenapa harus jadi pelacur? Tuh, orang-orang Arab jahiliyah. Hind binti Utbah. Hind binti Utbah. Ketika dia masuk Islam, Rasul membaikat perempuan-perempuan dengan lisan beliau. Dia datang berbaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara poin dari baiat. Baikat ini artinya janji suci untuk siap menepati janji itu. Di antara poin dari bayat itu, Rasul SAW mengatakan wa alla taznina dan kalian tidak boleh berzina. Kal, Hindun bertanya, awat taznil hurra, Nabi, apa wanita merdeka berzina? Ni jahiliyah ni. Dia mah bingung, apa mungkin wanita merdeka itu berzina? Karena walaupun kehidupan mereka jahiliyah masih ada kehormatan-kehormatan di diri mereka. Maka Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Inna Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Masih ada jemaah akhlak-akhlak yang mulia di bangsa Arab itu. Safwan. Nah, ketika Ummu Salamah mau hijrah. Ummu Salamah nih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membolehkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya sebagian sahabat berangkat. Abu Salamah sama Ummu Salamah bersama anaknya mau hijrah. Tapi ribut dua kobilah ini, kobilah suami dan istrinya. Akhirnya Abu Salamah pergi, Ummu Salamah sendirian nggak boleh pergi. Anaknya diambil sama keluarganya suami. Suatu hari karena mereka kesian, karena mereka kesian, diperbolehkan mereka untuk diperbolehkanlah Ummu Salamah untuk hijrah sendirian dia. dari kota Mekah ke kota Madinah jaraknya 435 km naik onta ketika itu ada Sofwan yang belum masuk Islam orang jahil dia tanya, Ila ain? Kemana kau pergi? itu dia. Kata dia, aku mau hijrah ke tempat suamiku. Sendirian, sendirian. Ditemenin sama sopa. Ditemenin jalan kaki nih sopa. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Kata Ummu Salama, aku tidak pernah mendapatkan teman sebaik dia. Wallahi laman, Dia tidak berbicara sama aku sama sekali. Kecuali ketika ada perlu. Ketika sudah sampai tempat istirahat, ontanya diturunkan. Ketika aku mau turun, dia pergi. Dia pergi. Dia menghormati nih perempuan. Subhanallah. Ketika sudah mau pergi, ontanya disiapkan lagi. Ketika ontanya sudah siap, Sofwan pergi. Sembunyi dia. Tidak ingin melihat Ummu Salamah naik. Karena takut tersingkap auratnya atau apa ketika dia naik. Subhanallah. Itu akhlak orang-orang jahiliyah. Ketika sampai ke Madinah, perjalanan seminggu jam. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Sampai ke Madinah, sampai ke Kuba itu, Sofan mengatakan, suamimu ada di kampung sini. Silahkan, kau masuk ke sana. Pulang. Tidak mengharapkan balasan. Tidak minta dikasih ganjar, aku sudah mau mendampingi istrimu. Enggak, sama sekali. Ya biarkan. Ada kehormatan-kehormatan di masa itu yang kehormatan itu banyak hilang di masa kita. Padahal mereka orang-orang Islam yang membiarkan kemungkaran terjadi. Bahkan dia sebagai pelaku kemungkaran itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai, "Thalathatun qad harramallahu الله wa ta'ala 'alaihimul jannah." Ada tiga orang yang Allah haramkan bagi mereka surga haram mereka masuk surga. Yang pertama, mudminul khamr. Orang yang kecanduan khamr. Dia terus kerjanya cuma minum. Sekarang orang-orang narkoba kita lihat sih, apa yang dikerjakan mereka? Kalau dia tidak nyuntik, kalau dia nggak ngisep, dia ngambil harta orang. Dan menurut data 50% yang ada di penjara semuanya adalah orang-orang narkoba. Maling-malingnya mereka juga kena narkoba. 50% lebih. Nih, mereka adalah orang-orang hidup tapi nggak ada maknanya. Bahkan bagaimana pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dari orang seperti itu. Karena kehidupan dia tanpa makna disembelih tuh orang itu. Oh, bukan disembelih, ditembak kalau di sini. Nah, karena keberadaan dia adalah seperti bangkai, gak berguna. Dia akan lebih berbahaya keberadaan dia, lebih baik dia jadi bangkai sekarang. Yang kedua, yang Allah haramkan bagi mereka surga. Wal orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, wadayus alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha dayuth ada seseorang yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya dayuth adiknya dibawa lelaki lain diam kakaknya bapaknya melihat anaknya naudzubillah jamaah kadangkala tuh orang-orang yang dayuth yang membiarkan kemungkaran di rumahnya ini negeri negeri kita nih pada hakikatnya kumpulan dari rumah tangga-rumah tangga kecil-kecil. Memperbaiki negeri kita ini ya dari situ tuh. Dari rumah-rumah ini. Tapi kalau ternyata kepala rumah tangganya, presiden di rumah itu, menteri-menteri di rumah itu membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya, habis nih negeri. Pelakunya tidak akan mencium bau surga, tidak akan masuk surga, Dialah orang-orang yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Hubus kemungkaran yang dimaksud kekejian ini tentunya zina. Dan semua muqaddimatu zina. Semua muqaddimah yang mengantarkan kepada zina. Kalau orang tua membiarkan, maka pada hakikatnya dia adalah bangkai hidup. Orang tua ada, eh, antum bisa bayangkan sekarang wanita-wanita yang jadi pelacur itu, nggak ada bapaknya mereka. Nggak ada ibunya mereka. Nggak ada pamannya mereka. Ada. Tapi udah hilang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar hilang, Allah azab Allah akan turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalian takutlah terhadap fitnah, terhadap azab yang turun yang tidak hanya menimpa orang-orang khusus pelaku dosa saja, tidak. Semuanya dapat dapat bagian dari azab Allah itu. Kemungkaran dibiarkan. Dulu, dulu Masya Allah. Ketika saya SD, di kampung itu ada perempuan menikah hamil. Ribut satu kampung. Ribut. Mereka nggak mau menghadiri pernikahannya. Ya. Mereka merasa ini adalah satu aib untuk kampung itu. Sekarang, udah biasa. Udah biasa. Udah dibiarin. Maka itu yang katanya Hudzaifah bin Yaman, mayitul ahya. Hidup tapi dia adalah bangkai pada hakikatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam asar yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ali mengatakan, "Ama tagharuna ala nisaikum? Ama tagharuna an takhruja nisaikum?" Kalian gak cemburu, kata Ali. Perempuan-perempuan kalian itu keluar ke pasar-pasar tuh. Fa innahu balagani anna nisa'akum yakhrujna fil aswaq wa al alluj. Aku aku dengar nih kata Ali, perempuan-perempuan kalian istri-istri kalian itu keluar ke pasar, ke pasar, kemudian di situ mereka bergesekan, beramai-ramai dengan lelaki-lelaki non muslim. Ya kalau di pasar kadang kala mah. Perempuan tuh jalan, wallahu ya. Anda nggak pernah ke pasar Jakarta. Kayaknya di Jakarta lebih parah mungkin. Tapi kalau di Jember aja tuh pasarnya. Anak kadang kalau, kalau bawa istri itu orang lewat, anak berhentiin dulu istri itu. Karena jalannya sempit. Tapi ada orang yang senggolan apa biasa. Udah mati itu hatinya. Nggak ada gairah. Dan para istri kalau suaminya sudah membiarkan kemungkaran, membiarkan dia berbuat dosa, ini hati-hati suaminya udah mati tuh hatinya. Jangan-jangan bangka itu, bawa ke dokter suami, Periksa, takut hatinya sudah udah mati. Ma'asyil muslimin, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mensifati hati yang mati. Dia mengatakan al-qalbul mayyit allazi la hayata lahu, hati yang mati walaupun dia berdetak tapi dia tidak hidup adalah fahuwa in ahabba ahabba lihawahu. Kalau dia suka, suka hawa nafsunya. Dia benci karena hawa nafsunya. Dia memberi karena hawa nafsunya. Dia melarang karena hawa nafsunya. Hawa nafsunya lah yang menjadi imam dia. Yang menjadi pemimpin dia. Yang menjadi guide dia. Yang mengantarkan dia ke segalanya. Ambisi dia hanya dunia. Tuh orang yang hatinya mati. Maka ma'asyur muslimin, ketika kemungkaran dibiarkan, entah akan jadi apa negeri kita ini. Maka kita berbicara yang khususlah buat kita sendiri. Dari rumah kita, ada kemungkaran, kita ngomong sama keluarga kita dengan cara yang baik. Jangan dibiarkan. Istri kita, anak kita, na'udzubillah. Pergaulan di luar itu kita nggak tahu bagaikan badai yang menyapu semua yang lewat ke sana. Kita berusaha untuk pegangan, untuk tidak berubah. Kita berusaha untuk tidak terwarnai. Tapi badai itu terlalu kuat. Kalau kita sendirian. Tapi kalau kita saling memegang tangan teman kita. Insya Allah kebersamaan kita akan membuat kita bisa menghadapi badai. Yang keempat, karena izin menunggu. Yang keempat yang menjadi bangkai hidup orang yang tidak mau menuntut ilmu. Sibuk sama dunia. Yang maksud dengan ilmu adalah ilmu agama. Karena kalau ilmu umum, masya Allah, orang berlomba-lomba. Kita lihat bagaimana perlombaan mereka. Yang sekolah umpamanya di fakultas-fakultas umum dengan yang di fakultas-fakultas agama jauh perbandingannya. Karena orientasi kebanyakan manusia adalah dunia. Al-Imam Syafi'i mengatakan, Isbir ala marril jafa, au murril jafa min muallimin, fa فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته kata Imam Syafi'i bersabarlah engkau belajar sama guru kadangkala gurunya kasar kadangkala ustadznya ya perlakuannya nggak benar Fa'inna rusubal ilmi fi nafarati. Kau akan gagal menuntut ilmu kalau engkau meninggalkan itu ustaz. Gara-gara engkau nggak, anu nggak suka sama ustaznya. Kau ilmu yang kau cari. Waman lam yaduk kita sebarang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar, pahitnya untuk ilmu. Kita lihat nih, kita datang ke majelis ini. Capek, lelah, antum di sini, kepanasan sebagian mungkin. Meninggalkan kesibukan dunia capek, tapi barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia sepanjang hidupnya akan merasakan kehinaan menjadi orang bodoh. Karena selalu dibodoh-bodohin setan. Selalu dibodoh-bodohin setan. Orang nggak punya ilmu dibodoh-bodohin setan terus. Antum bayangkan, orang kalau sudah umur 40 tahun, seharusnya kan dia siap-siap untuk mati. Ini terus dia nggak siap-siap. Eh, mas, kau akan mati. Terus cari dunia. Seperti orang kalau sudah umur 40 tahun kata Allah hatta idza balagha arba'ina idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya orang kalau sudah umur 40 tahun tuh udah sampai puncaknya dia harus bertobat dia harus ingat dirinya seperti seorang musafir dikatakan kita kalau berangkat umroh umpamanya berapa hari 10 hari 10 hari berangkat kalau sudah hari ke-8, apa yang kita lakukan? Siap-siap mau pulang tuh. Kita siap-siap mau pulang. Itu orang kalau sudah sampai umur 40 tahun sebenarnya dia harus siap-siap. Orang kalau sudah hari ke-8 umroh itu tasnya udah dibuka, ya. dia akan beli oleh-oleh, beli bekal, beli ini, ditaruh dia. Dia ada duit tuh, 3 miliar. Kira-kira dia masukin kertas apa dia tinggal? Orang bodoh dan orang yang meninggal duit 3 miliar. Nah, itulah orang-orang yang kekal sudah umur 40 tahun masih sibuk dengan dunianya. Kau bawa pulang duitmu itu. Kau mau pulang kemana? Kau mau berapa lama tinggal di sini sih? Mau 100 tahun? Enggak, duitnya sudah masukin tas buat bekalmu nanti. Tapi kebanyakan orang dibodoh-bodohin setan. Karena nggak pernah belajar. 40 tahun duit. Sampai ada seorang Masya Allah yang ceritakan, Masya Allah. Dia bangun rumah jamaah. Bangun villa. Yang disebutkan marmernya. Itu dari batu onik. Batu onik itu buat akik sama orang-orang. Itu buat marmer sama dia. Dikasih lampu di bawahnya. Masya Allah. Dia mau nempatin kalau nggak salah hari Sabtu. Kemisnya mati. Nggak ada. Itu orang orang memang kita lihat kalau sudah umur 40 tahun itu kebanyakan yang dipikirin villa, ya. rumahnya diindahkan. Kalau umur 30 tahun belum mikir bangun villa. Biasanya kalau sudah 40 tahun ke atas, kok seharusnya 40 tahun ke atas tuh bawa pulang tuh bekamu, jangan ditinggal. Bawa masukin ke tas. Seperti orang umroh tuh. Duit 3 miliar ditinggal dia pulang. Sampai rumah, mana duitnya? Aku tinggal. Subhanallah, kau bawa. Kau kan yang mengumpulkan? Iya. Kau kan yang kerja? Iya. Kau tinggalkan buat siapa? Buat ahli waris. Apa apa-apa sih? Subhanallah. Maka orang nggak pernah belajar akan terus dibodoh-bodohin sepanjang hidup. Sampai mati pun dia dibodoh bodoh Kemudian waman fatahu ta'lim waktu syababi. Barang siapa yang nggak sempat belajar ketika dia muda, sibuk dengan dunianya dan tua nggak mau belajar, Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kata Imam Syafi'i. Ente takbir empat kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangkai. Bangkai. man wadatul fatah. Wallahi bil ilmu tuh. Kita ini di masa sekarang ini semua ingin menunjukkan eksistensi diri. Aku ini ada. Kita lihat dengan media lah ya. Na'udzubillah media ini. Bagaimana membuat pemikiran orang itu benar-benar dunia. Acara-acara idol-idol ini apa? Cari apa istilahnya? Cari bakat. Nih, orang kan ingin menunjukkan aku ini bisa, aku ini ada, dalam kehidupan ini. Aku ini bukan sampah masyarakat, bukan. Aku ini ada. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Kau kalau ingin menunjukkan bakatmu, bakat seorang pemuda itu di dua kata Imam Syafi'i. Bil ilmi wa Dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Bukan dengan engkau muncul di TV, goyang-goyang sana, goyang sini. Subhanallah. Kayak orang gila. Orang gila suruh goyang nggak mau gila, nggak mau goyang dia. Nah, dia enak banget kan disuruh goyang kata dia. Enggak. Itu orang. Dia berpikir dengan dia bergoyang-goyang seperti itu, oh nih, aku aja. Subhanallah. Kau bangkai sebenarnya. Dan tidak lama lagi kau benar-benar akan jadi bangkai. Maka dengan ilmu dan ketakwaan seorang itu bisa menunjukkan dirinya. Inlam yakuna tidak ba'tibara. Kalau dia tidak ada ketakwaan dan tidak ada ilmu, nggak ada artinya wujud dia. Itu yang dikatakan hayatun bila makna. Hidup nggak ada artinya. Ini kau kumpulkan berapa sih yang kau dapat? Terus mau kemana? Akhir kehidupanmu akan keriput. Maka orang-orang yang selalu muncul di televisi yang menjadi penghibur yang mereka takutkan apa? Ketuaan. Takut mereka. Padahal mereka yakin masa tua pasti datang. Subhanallah jangan. Yang keberapa? Yang kelima. Bangkai hidup adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Keempat atau kelima? Kelima ya. Baik. Yang pertama kafir. Yang kedua yang tidak berzikir. Yang ketiga yang tidak beramar ma'ruf dan benar munkar. Yang keempat yang tidak mau belajar agama, yang tidak mau menuntut ilmu. Dan yang kelima orang yang durhaka kepada orang tuanya. Semua orang tua berharap anaknya hidup dia berharap dapat melihat anaknya berbahagia. Tapi ternyata banyak anak-anak yang lupa sama orang tua. Tuh orang tua kita besarkan kita harapan dia kita nih hidup. Hidup gimana maunya? Ya hidup memberikan manfaat kepada orang tua. Orang tua subhanallah ketika anaknya masih sekolah, ketika anaknya kuliah tuh terus orang tua telepon, kirim duit karena dia ingin anaknya ini hidup. Nggak pernah lupa tuh orang tua sama anaknya. Tapi ternyata ada orang tua yang banyak anaknya tapi semua anaknya bangkai hidup. Nggak ada. Nggak ada bersama dia. Ibu anaknya di mana? Nggak tahu. Sudah lama nggak pulang kampung. Bapak anaknya di mana? Wallahu a'lam. Ya, subhanallah. Anaknya hidup masih ada, tapi buat mereka bangka itu anak. Bahkan mungkin lebih buruk daripada bangka itu anak. Karena dia masih hidup dengan aroma buruk. Mengganggu kedua orang tua, menyakiti kedua orang tuanya. Padahal kita tahu jamaah semua perintah kedua setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita tuh dari mana dia tahu anaknya hidup? Ketika anaknya datang sama dia. Ketika anaknya pulang. Ketika anaknya masih mengirim buat orang tuanya. Khususnya bagi mereka yang sudah menikah. Karena biasanya tuh orang kalau sudah menikah, itu di ayat tadi, surat Al-Ahqaf. Allah mengatakan, وَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Allah ingatkan tuh ketika sampai umur 40 tahun karena biasanya orang kalau sudah umur 40 tahun sudah mapan sudah punya istri sudah punya anak dia lupa kalau dia punya orang tua dia mengira hak anak dan istrinya lebih besar dari hak orang tua dia dia lupa bahwa perintah pertama subhanallah setelah bertauhid adalah berbakti kepada orang tua bukan kepada istri dan anak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridha Allah fi ridhal walid wa sakhatullah fi sakhatul walid. Keridoan Allah itu tergantung keridoan bapak orang tuanya, bapak ibunya. Kalau orang tua kita tidak ridho sama kita, apa arti kehidupan ini buat kita? Kita hanya bangkai. Kalau sudah orang tua kita murka kepada kita. Gara-gara kita memang tidak mau ingat kepada mereka. Maka apa arti wujud kita? Mereka melahirkan kita memang. Mereka gendong kita. Tapi buat mereka itu bayi yang dulu ditimang-timang sudah jadi bangkai sekarang. Biasanya kalau sudah umur 40 tahun berkunjung ke orang tuanya sudah jarang. Karena dia sibuk. Jangan. Ya saya sibuk Ustaz. Saya juga punya anak, punya istri, punya pekerjaan. Enam. Itu orang tuamu yang melahirkan kau. Yang membesarkanmu. Sebelum tuh istrimu ada, sebelum anakmu ada. Mereka yang menghidupkanmu dulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وقضى رَبُّكَ ألا تعبدوا إلا إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dan Allah menetapkan mewajibkan kepada engkau agar tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu sudah masuk umur sepuh, umur senja. Biasanya kalau orang tua kita sepuh, umur kita berapa? Tuh 40 tahun. Orang tua kita 60. Orang tua kita 65 Ketika itu orang tua kita lebih butuh sama kita. Daripada tatkala umur mereka 40 tahun dan umur kita 10 tahun atau 15 tahun. Allah ingatkan lebih-lebih tatkala orang tuamu sudah masuk umur senja itu. Ingat sama mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taqul lahum uf. Jangan engkau mengatakan uf kepada orang tuamu. Karena biasanya anak kalau masih butuh sama orang tuanya, masih sopan sama orang tuanya. Tatkala dia sudah mandiri, semuanya dia bahkan dia yang bantu orang tuanya, semena-mena. Dia merasa aku yang ngasih ibu rumah. Aku yang ngasih ibu makan. Aku yang ngasih ini, semena-mena. Maka Allah ingatkan, "Fala taqul lahum uffin walatan tanharhum." Jangan jangan melakukan tindakan yang menyakiti dan menggores hati mereka. Kadang kala anak, ah ibu ini angkat tangannya gini nggak boleh. Kemudian Allah mengatakan waqfit lahuma wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya qawlan karima. Perkataan yang mulia. Kata-kata itu indah dengan penyampaian yang penuh pengagungan untuk orang tua. Itu qawlan karima. Bagaimana sebagian salaf kalau ngomong sama orang tuanya bisik-bisik. Takut dia termasuk ayat ini. Takut dia mengangkat suaranya untuk orang tuanya. Waqfit lahuma janahadz minar rahmah. Ketika tuh orang tua sudah tua, berikan kedua kepada keduanya kerendahan dirimu. Tawaduk buat orang tua wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira dan berdoalah kepada Allah rabbirhamhuma ya Allah rahmati keduanya sebagaimana keduanya telah membesarkan aku dan merawatku maka jangan jadi bangkai hidup kita di sini sebagian orang maksa mau sekolah mau keluar kota padahal orang tuanya melarang mana yang harus didahulukan orang tuanya. Pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr bin As bercerita ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang lelaki kepada Nabi yasta'dinuhu fil jihad dia minta izin untuk berjihad jihad jemaah wirwatu sanamil islam yang dicari dari jihad itu adalah surga Allah dan bukan dunia dia minta izin untuk berjihad Nabi bertanya ahayyul walida kedua orang tuamu masih hidup qala na'am iya qala fa fihi ma fajahid maka berjuanglah engkau mengharapkan keridoan keduanya tuh mau jihad nggak boleh apalagi sekedar mau keluar kota mau kerja kadang-kala -kadang kita maksa Maksa ingin keluar kota. Padahal orang tuanya jangan nak, ibu butuh mangkau nak. Oh ibu, kalau aku di kampung nggak bisa maju, nggak bisa apa Untuk dunia, sebagian orang meninggalkan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin. Itulah manusia-manusia bangkai. Dan siapa saja dalam kehidupan ini yang tidak memberikan makna, tidak memberikan manfaat kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, jangan orang lain, kepada dirinya sendiri mereka adalah bangkai sebenarnya yang dia telah tersiksa di muka bumi ini sebelum di akhirat. Kemudian bagaimana agar kita tidak menjadi bangkai hidup? Yang pertama, agar kita tidak menjadi bangkai hidup berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'." بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تملك الله الله Allah yang berbagi-bagi kekuasaan Allah yang memberikan kehormatan Allah yang membuat orang hina. Allah yang memberikan rizki. Allah yang mencabut rizki. Allah yang menghidupkan atau yang menjadikan malam itu siang-siang jadi malam. Dan Allah tukhrijul hayi. Allah engkau menghidupkan. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Al-Hasan al-Basri mengatakan. Yukhrijul mu'min minal kafir Wa yukhrijul kafir minal mu'min. Yang dimaksud dengan menghidupkan, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah mengeluarkan orang kafir dari orang mukmin. Bapaknya beriman, anaknya kafir. Ada. Ada yang bapaknya kafir, anaknya mukmin. Kok bisa? Itulah Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang punya hak. Allah yang memberi hidayah. Maka tugas kita memohon dan berdoa kepada Allah agar kita hidup di muka bumi ini jamaah. Agar hati kita tidak mati dari meninggalkan amar ma'ruf dari mung dan nahi mungkar. Agar kita terus mau menuntut ilmu sehingga kita tidak menjadi bangkai hidup. Dan Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Kalau Allah kau minta sama aku, aku kasih. Tinggal terkadang kita lupa meminta. Kadang-kala dalam sehari coba, dalam sehari berapa kali kita minta sama Allah? Berapa jam kita ini duduk minta sama Allah? Minta aja. kadang Kadangkala kita males, Atau kadang kadangkala memang tidak dibuka pintu doa buat kita. Karena orang yang Allah bukakan pintu doa subhanallah. Allahumma alhimna doa. Allahumma alhimna doa. Semoga Allah mengilhamkan agar kita bisa berdoa. Kalau kita bisa berdoa, pasti Allah jawab. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nggak pernah Allah jalla jalla. Cuma takaran kita yang nggak mohon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-An'am. Allah berfirman. Awaman kana maitan. Fa'ahyainah. وجعلنا له نورا يمشي به, به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, apakah orang yang dahulunya bangkai? Kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan bagi dia cahaya yamshi bihi finnas yang dengan cahaya itu dia menerangi manusia. itu. Yang dulunya bangkai, nggak bermanfaat buat masyarakat. Allah kasih dia cahaya, Allah hidupkan. Kemudian dia dapat menerangi, dia berjalan di muka bumi ini dengan cahaya. Kaman masaluhu fidzulumat Apakah sama permisalan orang seperti itu dengan orang yang hidup dalam kegelapan? Nggak sama tentunya. Orang yang hidup dalam kegelapan tidak keluar dari kegelapan itu. Karena Allah tidak memberikan cahaya kepada dia. Jadi yang memiliki cahaya adalah Allah. Maka ingat tak kala kita ke masjid, katakan Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ni hati. Ya Allah jadikan cahaya itu yang pertama di hati. Wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura. Minta cahaya. Kita butuh cahaya. Agar kita tidak menjadi bangkai. Tatkala semua orang dalam kegelapan, dan hanya kita yang memiliki lampu. Orang-orang akan datang jamaah. Dia akan mengatakan, boleh saya di sini sebentar supaya dapat cahaya dari cahaya yang kau bawa. Dan begitulah seorang mukmin yang hidup. Memberikan manfaat dan cahaya buat orang lain. Al-Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat Al-An'am ini 122. Beliau mengatakan, Hada matharun darabahullahu ta'ala lil mu'min alladhi kana mayyitan ay fi dhalalah. Permisalan ini adalah permisalan yang Allah bikin untuk seorang mukmin yang dahulunya dia itu bangkai yang hidup dalam kesesatan halikan hairon habis sudah dia hancur hidupnya penuh dengan kebingungan faahyahullah kemudian Allah hidupkan dia yang dahulunya bangkai ay ahya qalbahu bil iman Allah menghidupkan hatinya dengan keimanan para jemaah wahadah dan Allah berikan hidayah wa waffaqahu litiba'i rusulih Allah jadikan bagi dia taufik untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala lahu nuran yamshi bin nas Allah jadikan buat dia cahaya yang dia berjalan di antara orang-orang ayah tadi Dia mendapatkan cahaya. Dia tahu bagaimana dia bertindak. Bagaimana dia berperilaku. Bagaimana dia berbuat. Bagaimana dia menghormati. Bagaimana dia menyayangi. Tentunya kita harus sering-sering berdoa. Memohon kepada Allah agar dihidupkan hati kita. Yang kedua. Agar kita tidak menjadi bangkai hidup melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kita ini bertahun-tahun ngaji. Ada yang baru ngaji juga. Ingat penyakit kita. Penyakit orang yang banyak ngaji. Kadangkala amalnya sedikit. Karena kajian hanya sekedar untuk menambah wawasan. Atau untuk meramaikan majelis ilmu. Bukan untuk mengamalkannya. Padahal tujuan dari ilmu yang kita dapatkan adalah diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 24. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ingat dengan setiap kali kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu atau kita baca berhenti kita. Karena pasti itu setelah ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan yang Allah hendak perintahkan kepada kita atau ada keburukan yang Allah ingin menyelamatkan kita. Allah ingin kasih tahu jangan dideketin itu keburukan. Apa kata Allah wahai orang-orang yang beriman istajibu lillahi walir rasul. Kalian taatlah, patuhlah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Laksanakan tuh perintah Allah dan Rasulnya. Iza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah mengajak kalian kepada hal yang menghidupkan kalian. Yuhyikum. Jadi semua perintah-perintah Allah ini menghidupkan kita sebenarnya. Jadi kalau kita amalkan, kita akan hidup. Orang yang mengamalkan perintah Allah, orang yang sholat, pada hakikatnya dia seperti baterai yang mati. Baterai itu, baterainya HP, Kadang kala udah mati, udah bangkai, udah dibuang. Tapi kadang kala itu masih bisa dihidupkan. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Ada perintah langsung amalkan semampunya. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Kata Nabi, kalau aku suruh kalian dengan perintah kerjakan semampu kalian. Semampu kalian. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah itu Rahman, Rahim. Allah tidak memberatkan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Maka para jamaah, kalau diajak sama Allah dan Rasul laksanakan. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah lah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Allah yang membuat hati itu mati, hati itu hidup. Itu Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Allah Jalla Jalaluh. Sehingga kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, kita kadang-kadang nggak -kadang mampu ya Allah, belum bisa ya Allah. Ya udah, bacalah haula wala quwata illa billah dan katakan sami'na wa ata'na. Kemudian jamaah yang ketiga, agar hati kita agar kita tidak jadi bangkai hidup, jangan tertipu dengan angan-angan panjang. Karena orang yang menjadi bangkai hidup kebanyakan di antara mereka adalah tidak percaya dengan hari akhir. Dia punya angan-angan terus, terus, terus, panjang sekali. Allah mengatakan amwatun ghairu ahya. Mereka bangkai, mereka enggak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka enggak sadar bahwa kelak mereka akan dibangkai, dibangkitkan itu enggak sadar angan-angan yang membuat kita terus menambah. Nggak apa-apa jemaah. Jadi tidak dilarang kita punya mobil, tidak dilarang kita ini punya rumah, tidak dilarang kita ini punya villa, kita punya usaha nggak dilarang. Tapi yang dilarang itu adalah alha takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak-banyakan. Udah punya baju lima, tambah lagi. Tambah lagi sampai punya 20. Dipakai semua tuh baju. Nggak perlu banyak banyak kan oh, Udah yang dipakai itu yang rezeki kita. Yang sisanya kita terima nanti di akhirat. Kita simpan di sana. Orang punya duit sudah banyak. Sudah bismillah. Bukan berarti orang Islam itu kalau sudah usaha, udah cukup duitnya berhenti usaha enggak. Terus usaha. Tapi ingat, jangan buat dunia udah cukup kan kau udah butuh rumah, udah punya rumah. Kau punya pingin villa, udah punya villa. Pingin mobil, udah punya mobil. Udah punya istri, udah punya istri. Pembantu udah punya. Terus mau apa? Ya udah. Aku mau bawa ke akhirat aja sisa duitnya. Nggak perlu ditambah, udah punya villa satu, nambah satu lagi, nambah dua, nambah tiga, nambah empat. Buat apa? Kau tempatin semua tuh villa? Enggak juga. Dan kita bisa bayangkan ya, orang yang punya angan-angan tinggi, ingatlah dengan Rasul SAW. Nabi itu hidup di dunia susah beliau sallallahu alaihi wasallam. Susah sallallahu alaihi wasallam. Makan sehari kadang kala berapa hari cuma minum air alaihi salatu wasallam. Puasa beliau alaihi salatu wasallam. Beliau hidup di dunia berapa tahun sih? 63. Sekarang di kuburannya berapa tahun? 1425 tahun jemaah. Kalau bekal kita sedikit jemaah, gimana? Kita untuk 63 tahun ya, untuk 70 tahun. Uh, Masya Allah. Padahal ditinggal semuanya. Itu bekalmu bawa ke kuburan. Akan lama. Perjalanan menanti kiamat lama. Tidak seperti perjalanan menanti kematian. Menanti kematian sebentar. Tapi menanti dibangkitkannya kiamat. Panjang sekali. Dan bisa dibayangkan. Bagaimana Fir'aun yang hidup ribuan tahun. Bukan ribuan tahun ya. Ribuan tahun yang lalu maksudnya. Fir'aun hidup disebutkan oleh sejarawan kira-kira 92 tahun, atau 89, nggak sampai 100 tahun. Anggap 100 tahun dia hidup di istananya dengan sungai yang mengalir dari bawahnya. 100 tahun dia hidup. Tapi 3000 tahun lebih dia sampai hari ini annaru yu'raduna 'alaiha wa sampai hari ini dan sampai kiamat nanti. Neraka ditampakkan pagi dan sore kepada dia. Ribuan tahun. Nanti kiamat adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Dimasukkan ke siksa yang lebih pedih lagi. Jadi kalau kita berpikir jangan terlalu panjang angan-angan kita. Kita harus sadar bahwasanya kita ini akan berhenti di satu titik dan kita yakin akan berhenti supaya kita hidup nggak jadi bangkai. Ya, tapi tadi kalau bangkai memang dia tidak merasakan, dia tidak percaya dengan hari kebangkitan karena memang pada hakikatnya dia sudah mati dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat orang-orang yang berangan-angan tinggi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Imam Tirmizi, "Man kanatil akhiratu hamma, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Hidup dia. Hatinya hidup. Kenapa? Karena ambisi dia akhirat. Aku mau buka usaha, silahkan. Ustaz, Anda mau buka usaha lima perusahaan, silahkan. Tapi ambisinya akhirat. Hidup hatinya. Nggak pernah susah dia. Karena hati dia telah Allah jadikan kaya. Wa syamla urusannya. Disederhanakan buat dia dikumpulin. Wa atadhud dunya. Wa ragimah. Dunia datang. Dalam kondisi dipaksa tuh dunia datang kepada dia. Sebaliknya man di dunya hamma. Barang siapa yang dunia adalah ambisi dia. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran di depan mata dia, menghantui dia. Bukan di hatinya. Depan matanya terus dia takut miskin. Kenapa kok bukan di hatinya? Hatinya udah mati. Matanya yang dilihat dia cuma melihat sana, melihat sini. Semua diukur dengan matanya dan dia jarang ziarah kubur. Coba sering-sering ngeliat tuh, aku bakal mati gitu kan. Padahal peringatan itu sudah sering datang. Temennya, temen sepejabat atau teman satu perusahaan. contoh lah. yang kita selalu contohkan bosnya Apple siapa? Bosnya Apple. Kemana dia? Habis. Berapa tahun dia hidup? Dan dia akan berapa tahun disiksa di kuburnya sana. Semua ditinggal jamaah. Tapi itu orang kalau sudah ambisinya dunia kemiskinan ada ada di depan matanya. Wafarraqa yang urusannya dicerai mereka. Anaknya narkoba. Anaknya narkoba. Istrinya selingkuh. Subhanallah. Hidupnya seperti neraka dengan dunia yang bertumpuk-tumpuk buat dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan yang sudah ditakdirkan buat dia. Jadi dalam artian kau capek nggak capek sebenarnya seperti itu rizkimu Tapi karena disiksa dengan dunianya itu yang kau rasakan. Maka para jamaah bukan berarti orang Islam itu orang yang miskin tidak. Tapi orang Islam itu adalah orang yang kaya tapi untuk akhirat dia. Dia berusaha untuk menjadi hamba-hamba akhirat dia. Kemudian agar hati kita hidup. Belajar dan menuntut ilmu. Nggak boleh berhenti menuntut ilmu. Ma'al mihbarah awal mahbarah ilal makbarah. Kata Imam Ahmad. Bersama pena sampai kuburan. Dan Alhamdulillah saya melihat di Jakarta ini udah banyak orang-orang tua yang masih mau ngaji. Nggak kalah semangat dengan yang muda. Bahkan, Masya Allah, yang tua tidak bersandar, yang muda bersandar. Masya Allah. Saya melihat, antum nggak perlu tolak tole ya, Jemaah kalau sudah saatnya ngomong itu langsung dicari yang mana yang bersandar. Nggak perlu. Tapi yang jelas dengan kita menuntut ilmu, menambah ilmu kita, karena ilmu itu adalah nur, adalah cahaya, yang akan menghidupkan kita insya Allah. Terus menuntut ilmu dengan semua sarana. Berapa bulan sekali menuntut ilmu? Ya jangan terlalu lama lah jauh dari majelis ilmu. Seminggu sekali paling tidak. Nggak bisa sebulan sekali. Nggak bisa tiga, tiga bulan sekali lah. Kita ini kalau jauh, kalau lama, nggak dicas itu mati. Antum lihat baterai kalau tiga bulan nggak dicas mau dicas lagi bisa nggak? Udah udah sewaktu baterainya. Datang ke majelis ilmu setelah tiga bulan kok kurang enak nggak kayak dulu kata dia. Ya udah habis baterainya itu udah udah perlu diperbaikin diganti tuh baterainya mungkin supaya merasakan dulu dia semangat gitu tapi sekarang kok males ya datang kajian kurang enak lagi karena memang terlalu lama dia meninggalkan majelis ilmu. Tapi teruslah menuntut ilmu. Nabi tidak pernah disuruh minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan Wakul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, wahai Rabbku tambahkan kepada aku ilmu. Dan nah, kita sudah selesai tuh dari pembahasan pertama. Pembahasan kedua, antum belum ngantuk kan? Bagaimana tatkala kita menjadi bangkai, tapi kita masih hidup. Bagaimana tatkala kita sudah jadi bangkai, udah jadi tulang belulang, ya, kuburan, tapi kita masih hidup. Masih berada di sini kita, di dunia ini. Tentunya mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang mujahidin yang mati syahid wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun jangan kau mengira orang-orang yang tewas di medan perang di sabilillah mereka bangkai mereka mati mereka hidup di sisi Tuhan yurzaqun mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله. Tuh orang-orang sudah mati, sudah dikubur, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di alam yang berbeda, di alam barzakh sana. Tapi mereka ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum mati. Bayangkan, mereka sudah mati, mereka minta kepada Allah ketika ditanya apa keinginanmu? Keinginanku ya Allah, aku tewas berperang lagi di jalan Allah, aku tewas, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian aku tewas. Kata Allah nggak mungkin kalau permintaan itu. Lalu mereka mengatakan, kita minta agar engkau memberikan kabar gembira kepada mereka yang belum bergabung dengan kita. Nah, yastabshirun. Mereka minta supaya dikasih kabar gembira tuh yang masih hidup, yang belum jadi bangkai badannya dikasih kabar gembira bahwasanya nanti setelah kematian sebenarnya kita masih bisa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mati yang ketika kita menjadi bangkai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yatba'ul mayyit thalath yang ikut mayit itu tiga. Fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang dua pulang, yang satu netep di sana. Apa yang ikut? Keluarganya, hartanya, hartanya nggak semuanya ikut. Amalnya. Fayarji'u ahluhu wa malu. Harta dan keluarganya pulang. Kalau harta dulu budak, mungkin budaknya ikut nganterkan. Mungkin sekarang pakai kendaraannya ikut nganterkan ke kuburannya. Setelah itu, pulang yang dua jamaah. Dia sendirian bersama amalannya. Gimana supaya amalan kita ini yang sedikit tapi bisa terus pahalanya mengalir. Karena kita tahu kalau kita sudah mati nggak bisa nambah amalan. Tapi amalan sebelum kita mati itu yang bisa nyambung dengan kita terus. Caranya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan. Barang siapa yang mencontohkan amal kebajikan. Dia memberikan contoh yang baik. Maka dia akan mendapatkan pahala dari amal yang dia lakukan. Dan pahala orang yang mengikuti dia. Tanpa dikurangin jamaah. Kita nih kalau nunjukkan kepada kebaikannya. Kita mati. Kebajikan itu diamalkan terus diamalkan lagi, masya Allah kita akan terus mendapatkan kebaikan itu. Padahal kita sudah mati, pahalnya terus mengalir buat kita. Bikinlah sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Ya. Umpamanya daripada masyarakat itu harus beli air. Kalau kita punya rezeki, ya kita bikin sumur, umpamanya di sana. Di kota Madinah itu ada biir Uthman ada sumurnya Uthman bin Affan yang dibeli sama Uthman bin Affan diwakafkan. Uthman sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi sumur itu terus jamaah. Pahalanya terus mengalir. Maka kita memberikan contoh dan orang yang mencontoh, maaf, itu contoh bukan buat yang kita sebutkan. Memberikan contoh baik buat orang. Apalah kita bikin di depan rumah kita, momennya kita kasih ceret, air minum, yang mau minum umpamanya kemudian tetangga kita ikut, orang lain ikut, masya Allah, kita tuh dapat pahala amalan orang-orang yang mengikuti kita. Sebaliknya, Waman da'a ila dalalatin. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Karena alaihil ithim misal asami man tabi'ahu. Dia akan dapat dosa kesesatan itu dan orang-orang yang mengikutin dia. Bayangkan ya, orang-orang yang jadi contoh buruk dia jadi contoh orang-orang akhirnya umpamanya melakukan kemaksiatan gara-gara dia. Dia yang awal membuat umpamanya sabu-sabu. Dia yang awal mengajarkan mabuk-mabukan pakai lem. Ada sekarang. Saya baca baca bingung saya. Anaknya ngelem. Saya ngelem apaan ngelem? Subhanallah. Ternyata anak nggak mau ngajak antum ngawen di sini mana? Nah, ini nggak perlu dijelaskan. Cuma orang yang pertama kali ngajarin tuh terus tuh orang-orang yang ikutin dia dapat, dia akan dapat dosa. Maka tolong kita yang pernah mengajarkan keburukan, kita yang pernah ngajak saudara kita melakukan kemaksiatan, gara-gara kita tuh dia tersesat. Maka kita minta maaf kita datang kita sampaikan kepada dia anak dulu salah ngajak inti berbuat ini maka tolong itu tinggalkan yang ketiga hadis Rasul sallallahu alaihi riwayat Muslim idza mata insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathati kalau meninggal orang itu utus tuh amalannya kecuali tiga yang pertama sodakotin jariyah. Sedekah yang mengalir terus. Ada wujudnya. Bangun masjid, sekolahan. Ya. Kita kalau punya rezeki. Nah, lihat orang bangun masjid. Bismillah. Belikan semen. Oh, maaf, saya bisa nyumbang. Cuma ini saya bisa nyumbang. Gak harus banyak orang itu bersedekah. Sedekah jariah. Kumpulin duit Antum berusaha umpamanya sekarang setiap dapat rezeki kumpulin. Harus celengan. Ana nih mau bikinkan sumur di kampung kan. Cuma dia nggak bisa langsung. Karena uangnya dia gajinya sedikit, tapi dia terus celengan. Ketika dia nyelengin, itu celengan untuk akhirat dia sebenarnya. Dia terus sudah ngumpul, dia bikinkan tuh sumur buat masyarakat di kampung sana. Mungkin kita kita ngelihat musola di tempat kita, ya rusak atau gimana kita yang perbaiki sudah kau ya, buat kita paling nggak kita semua nih punya satu nggak apa-apa satu kita ngelihat jalan di kampung kita belum di paving momennya belum di di aspal kita punya rezeki kita aspal sampai kapanpun selama aspal itu tetap dipakai orang yang lewat di sana kita akan dapat pahalanya siapa kita mungkin udah jadi bangkai, udah dimakan belatung kita di kuburan. Tapi terus amalan kita akan mendampingi kita di kuburan kita. Sudah pajar. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Kalau ilmu yang nggak bermanfaat, kita akan dapat dosa. Ajarkan ilmu yang bermanfaat. Walaupun hanya alif ba ta. Lihat di kampung kita ada masjid, kita bisa nih baca Quran, ngomong sama mereka Ustaz, anak boleh nggak ngajar ikro? anak bisa seminggu sekali. Bismillah. Lakukan. Kita bisa memberikan maaf. Apa yang kita miliki? Ini ilmu masalahnya. Ketika insya Allah semua bisa alif bakta ya. Anak-anak kita ngajarin. Nggak usah mengharapkan gaji. Karena terkadang kita ini semua dihitung dengan duit. Jangan. Hitunglah dengan nanti aku mati aku akan bawa nih pahalanya. Tuh anak-anak kecil yang kita ajarin Masya Allah. Berapa besar pahalanya guru-guru ngaji zaman Dan kita tahu guru ngaji itu gajinya kecil. Berapa sih digaji guru ngaji? 300 ribu. Nah, 300 ribu. Di tempat kita, di Jember, 100 ribu. Digaji. Tapi kalau manggil guru les matematika, satu setengah juta. Iya, subhanallah. Orang-orang terkadang dunia ukuran ukurannya. Guru ngaji nggak perlu mahal-mahal Ustaz. Ya. Bismillah. Maka tolonglah kita yang kita berikan. Orang tua udah nggak ngajarin ngaji, maka tolong guru ngajinya itu kasih lebih paling nggak kita. Jazakallah. Paling tidak, kita menghormati guru-guru lagi yang memberikan ilmu yang bermanfaat buat anak kita. Dan orang tua khususkan waktu untuk dapat pahala ngajarinnya. ngaji. Oke, kita panggil guru ngaji. Tapi sekali-kali nak, ini abang yang mau ngajar. Duduk. Ajarin. Coba kita ngajarin tiga huruf tuh, tiga huruf itu buat kita pahala. ilmu yang bermanfaat buat kita. Jangan pahalanya diambil buat guru ngaji semuanya. Kita nggak dapat. Maka usahakan kita punya ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak kita, kepada keluarga kita. Kalau kita mungkin nggak bisa jadi ustadz, tapi kita bisa buat keluarga kita sendiri. Lalu yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, berusahalah kita ini untuk memiliki anak-anak yang soleh. Karena apa gunanya kalau anak kita ternyata bangkai kita belum mati, anak kita sudah bangkai. Udah nggak berbakti sama kita. Apalagi kita mati. Rebutan harta kita tuh dia. Nggak akan mendoakan kita. Orang ketika hidup tidak pernah mendoakan kita. Apalagi ketika dia mati. Maka orang tua harus berpikir bagaimana memiliki anak-anak yang soleh. Kalau punya anak dua, persentasi anaknya soleh berapa persen? 50-50 kan? Tapi kalau anaknya 10, Masya Allah, 10 persen, Masya Allah. Jadi kalau yang 9 nggak soleh, tapi masih ada, satu yang soleh. Maka antum anaknya yang yang banyak lah. Nah, Bismillah. Ibu-ibu, jangan berpikir ketika hamil dia capek, usah hamil melahirkan capek ini dengan setiap detik yang kau gendong itu bayi ada hitungannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang Allah lupakan. Walaupun mungkin suaminya lupa, suaminya tidak menghargai, cukup kalau kita mengharapkan balasan dari manusia yang ada sakit hati. Mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan anak-anak kita, mudah-mudahan tak kala kita meninggal dunia, mamanya tujuh anaknya, lima nggak soleh, masih ada dua yang soleh. Tapi kalau satu anaknya nggak soleh, habis. Hada wallahu a'lam sawab. itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan dan buat semua yang berkontribusi terlaksana kajian ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Mana yang harus didahulukan dan anak pilih? Tetap bekerja di luar kota, jauh dari orang tua atau kembali kerja di kampung halaman dan berkumpul bersama ibu dan keluarga. Walaupun orang tua memberikan kebebasan untuk saya memilih. Mohon nasihat Ustaz dan mohon doa dari antum agar saya dapat istiqamah dan terus dinaungin hidayah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nas'alullah al-hidayah wal istiqamah lis-sa'il wal jami'. Mereka yang jauh dari orang tuanya. Lihat kondisi orang tuanya. Kalau orang tuanya membutuhkan keberadaan dia pulang. Walaupun orang tua memberikan pilihan. Orang tua kita itu sayang sama kita. Apa yang kita minta nggak pernah dia tolak. Kita minta izin ini, dia katakan terserah nak, nggak apa-apa kau nak, kau mau keluar kota, kau mau sini nggak apa-apa. Karena dia yang jadi harapan dia kebahagiaan kita. Kalau dia bisa tangannya dipotong-potong demi kebahagiaan anaknya, dia akan lakukan bakal lihat kebutuhan orang tua kita. Kalau dia butuh sama kita, walaupun dia ngatakan terserah, pulang. Susah di kampung, bismillah. Yang penting orang tua bahagia. Dan tidak ada kebahagiaan yang indah subhanallah. Ada seorang anak, Syekh cerita, tuh anak udah nikah, udah punya anak, biasanya itu jarang telepon sama orang tuanya, ya. jarang jumpa sama orang tuanya, jarang berbagi sama orang tuanya. Istrinya mengingatkan, 21 tahun tuh anaknya dikatakan lupa sama orang tuanya. Ya mungkin cuma lebaran apa ini itu. Si istrinya ngomong, Bang, mungkin di Arab nih kejadiannya. Apa malam ini kau nggak kepingin keluar dengan seorang wanita gitu kan? sama seorang wanita, sama siapa? Sama ibumu. Subhanallah, baru dia sadar. Cuman. Iya ya tadi. Aku nggak pernah keluar sama ibuku, makan bersama ibunya. Biasanya makan sama istrinya terus. Kami sama ibunya jarang ibunya dibawa keluar. Setelah 21 tahun dikatakan. Ibunya udah janda. Bapaknya udah meninggal 19 tahun yang lalu kata dia. Akhirnya dia tipu, telepon. Dia katakan, Umi anak ingin makan sama Umi malam ini. Ya. Kita keluar Umi cari makan, kata dia. Ah, benar kamu ngajak Umi, kata dia. umi Uminya tanya, kok nggak apa-apa kan nggak ada masalah kan? Anak-anakmu gimana? Istri mungkin nggak nggak apa-apa Mi. Karena bingung, kok aneh gitu. Anaknya ngajak ibunya makan bersama. Yang biasa diajak siapa? Istrinya. Tapi ibunya hampir nggak pernah diajak makan bersama di warung yang enak gitu ya. Subhanallah. Iya Mi, nanti anak jemput, kata dia habis isya. Subhanallah. Anaknya datang, ibunya sudah di depan pintu ya Pak. Si anak motil pun sudah melihat ibunya di depan pintu. Akhirnya ibunya masuk ke mobil. Dilihatin tuh anaknya. Kata si anak-anak tidak melihat orang yang lebih bahagia dari ibu anak. si ibu ngomong, mhm. wahai anakku, tadi nggak ada satu orang pun di kampung ini kecuali tahu aku mau keluar sama engkau. Karena kebahagiaan dia, dia ingin berbagi kebahagiaan anaknya kembali. Anak yang 21 tahun tidak ingat semua orang tuanya kembali hidup. Dia datang ke orang tuanya. Dia datang. Masya Allah. masuk nih ke rumah makan. Dikasih menu. Ibunya cuma ngeliat menu itu. Sambil ngeliat ke anaknya ketawa. Lupa anaknya. Kalau ibunya sudah nggak bisa baca. harus pakai kacamata ibunya. Terus Diambil tuh sama anaknya. Umi, aku bacakan buat engkau ya. Dibacakan sama anaknya satu persatu. Uminya setiap dibacakan bahagia, dia tersenyum. Dia ingat dulu ya dia yang bacakan buat anaknya. sepan Akhirnya makan. Selesai makan, si anak ngomong, Mi, kapan kita keluar lagi, Mi? Kata dia Kata si uminya nantilah. Nanti aku ya, aku yang traktir kau kata dia. Iya Umi kata dia. Sudah pulang. Setelah beberapa waktu ibunya sakit. Sakit di rumah sakit sampai meninggal. Nggak, nggak pernah keluar lagi. Setelah selesai pemakaman ibunya selesai semuanya, tahu-tahu dia ditelepon sama restoran. Kata dia, Fulan bin Fulan, iya kata dia. Kau ada undangan makan di restoran, kata dia. Dan udah dibayar, kata dia. Buat kau, istrimu dan anak-anakmu, Datang ke restoran. Ternyata ibunya yang sudah bookingkan buat dia. Ibu kita itu nggak pernah lupa terkadang kita lebih mengutamakan istri kita daripada orang tua kita. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mendidik wanita yang akan menjadi calon istri dekat dengan agama Allah? Berkaitan dengan mencari calon istri, usahakan carilah wanita-wanita yang salehah yang agamanya baik. Tapi kalau ternyata mungkin dia belum ngaji, dia belum kenal sunnah, tapi dia ada niat untuk jadi orang baik dan kita melihat sifatnya mungkin penurut, dia taat sama orang tuanya, ya. Bismillah, mungkin dengan kita memberikan buku kepada dia, ya. Kemudian kita minta dia hadir di pengajian, dengarkan kajian. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia menjadi wanita yang soleh. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya. Kadang di saat kita mau berbuat baik, dihinggapi rasa was-was. Misal uang untuk pulang kampung pas-pasan. Dan anak istri sedang membutuhkan. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan tersebut? Nah, was-was itu karena kekurangan atau kurangnya keyakinan kita dengan janji Allah. Allah janji Rasul SAW pernah mengatakan kepada Bilal, Ya Bilal, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dil arshi iqlala. Bilal, keluarkan Bilal. Nafkahkan, sedekahkan Bilal. Jangan takut dari Rob yang memiliki arus untuk dikurangin, untuk jadi sedikit harta, Jangan takut. Jangan takut. Kalau dikatakan istri masih membutuhkan, kita semua butuh sama duit, jemaah. Sampai orang mati pun butuh duit. Dia harus beli kuburan, beli apa. Nggak ada yang nggak butuh sama duit. Tapi bagaimana kita berusaha untuk meyakinkan diri kita Allah akan kasih ganti. Apalagi kalau kita mau pulang kampung ya, buat berbakti sama orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang fadilah silaturrahim. Apa kata Rasulullah? SAW? Man ahabba an yunsa'a lahu fi athari wa yubsata lahu fi rizqi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, ingin umurnya dipanjangkan tuh. Maka hendaklah dia bersilaturahim. Dan bersilaturahim ini kadang-kala kita harus keluar duit. Habis waktu. Tapi janjinya Allah dua. Rizkinya ditambah, umurnya dipanjangin. Jadi orang silaturahim itu nggak akan berkurang hartanya yang diberikan dan tidak akan kurang dari umurnya, nggak akan mengurangi umur dia. Itu janji. Karena biasanya selalu kita di, dihantui kalau mau silaturahim itu ya waktu nggak ada waktu ini itu sibuk subhanallah padahal nggak akan berkurang waktu kita Allahu akbar ya cuma tadi kita harus menumbuhkan keyakinan dengan sang pencipta bahwa Allah janji dan Allah tidak mengingkari janji. Subhanallah. Ustaz, untuk mencegah fitnah dan ribah di antara ikhwan, berapakah jumlah istri Ustaz? Alhamdulillah. Sampai hari ini istri ana empat anaknya. Istri anak empat, anaknya. Jadi masih satu ibunya jemaah. Alhamdulillah mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga antum semualah yang punya istri dijaga kehidupan rumah tangga antum, dikumpulkan bersama keluarganya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dia doain anak mudah-mudahan dikabulin doanya. Jadi udah nggak ada ribah lagi ya. Bingung sini Ustaz berapa? Ustaz, apakah hukum membantu saudara kita yang minoritas muslim di negara yang tertindas termasuk jihad? Nah, tentu termasuk jihad. Kita membantu saudara kita yang tertindas termasuk jihad. Tapi perlu diingat, jihad ini ada hitung-hitungannya nggak konyol. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah, saudaranya Sumayyah dibantai sampai mati saudarinya Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, ditusuk kemaluan sampai mati, disiksa sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Nabi nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi hanya mengatakan sobron ale sabar, semuanya sabar, sabar. Ketika tidak mampu, untuk bersabar lagi sudah karena gangguan terlalu banyak, apa yang dilakukan? Hijrah. Rasul nggak angkat senjata. Karena ada hitung-hitungannya perang itu. Kalau andai kata Nabi di Makkah itu langsung perang waktu itu, habis perang Islam. Seperti yang terjadi buat saudara-saudara kita di Rohingya. Rohingya. Bagaimana kondisi mereka? Ji hijrah itu wajib hukumnya sampai hari kiamat. Bagi siapa? Bagi mereka yang tinggal di negeri kafir dan mereka tidak bisa menegakkan agama mereka. Kalau dikatakan gimana mau hijrah Ustaz, itu tempat mereka, rumah mereka, rizki mereka, subhanallah. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa sallallahu ala nabiyina wa Bagaimana mereka meninggalkan kekayaan mereka. Rumah mereka Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua kekayaan demi menyelamatkan agamanya. Maka dalam kondisi umat Islam harus pandai. Harus pandai. Memang saudara-saudara kita yang hidup di negeri kafir di mana-mana mereka tertindas dan kalau bisa mereka mengungsi, mereka mengungsi. Semoga Allah kalau niatnya benar Allah kasih jalan jemaah. Niatnya benar. Makanya hijrah itu pun ada niatnya. Hadis tentang hijrah bahkan itu berkaitan dengan niat. Rasul SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Bukan karena ingin kehidupan yang lebih nyaman. Bukan karena ingin dapat rezeki yang lebih luas di tempat. Bukan. Karena Allah dan Rasulnya. Maka akan ditulis hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Kalau hijrahnya, sekarang orang Islam itu hijrahnya ke negeri kafir. Untuk dapat apa? Untuk cari dunia. Maka untuk wanita kadang kala perempuan yang mengatakan aku mau kawin sama kau kalau kau berangkat ke Australia. Berangkat ke Australia. Hijrah. Ke Australia hijrah gara-gara perempuan. Nah, ini pertanyaan tiga cukup satu dua yang menambahkan. bacakan supaya yang lainnya bisa dibaca untuk yang lainnya. Bagaimana berbakti kepada orang tua jika kita tinggal di kota yang berbeda, kira-kira Jakarta, Bogor. Gimana jamaah? Ada kereta Jakarta Bogor? Kalau dulu harus naik onta mungkin berhari-hari. Kalau sekarang kalau bisa tiap pekan ketemu orang tua, kalau bisa Jangan takut lagi, usaha duitnya habis, susah. Kalau kita niatnya silaturahim, duit itu nggak habis. Allah bukakan rezekinya. Tapi kalau niatnya benar untuk silaturahim, lakukanlah. Ini kontak orang tuanya, punya rezeki atau punya tetangga nih. Kita punya tetangga yang pulang kampung, mungkin sama kampungnya. Beli oleh-oleh buat orang tua, titip ya buat orang tua anak, titipin. Atau kita beli sesuatu yang Masya Allah orang tua kita Seharusnya merasakan seperti itu. Belikan, poskan, kirim, kargo buat orang tuanya. Ingat selalu sama orang tua kita, jangan. Kalau makan enak, ingat sama orang tua kita. Beli sesuatu yang bagus, beli baju ya Allah. Anak kirim buat orang tua kita. Walaupun kita nggak harus balik ya, tapi kita bisa kargo, nggak harus datang kita. Tapi kebaikan kita tetap dirasakan sama orang tua kita. Masya Allah. Ini satu lembar setengah jemaah. Ana bacanya. Insya Allah. Ana bawa aja ya nanti ya. Ustaz ketika kita mengajarkan keburukan padahal kita sudah tahu keburukannya apakah Allah masih bisa mengampuni dosa kita? Siapa yang tidak berbuat salah? Siapa yang tidak berbuat dosa? Dan Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang-orang yang sudah hancur, tenggelam, putus asa karena banyak dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa Allah ampuni. Orang yang berbuat kesyirikan pun Allah ampuni kalau dia bertobat. Orang yang membunuh kalau dia kembali sama Allah diampuni. Dosa syirik itu tidak diampuni kalau dia mati dalam kondisi syirikan. Tapi kalau dia bertobat, Allah ampuni. Seorang yang berzina, seorang yang membunuh, seorang yang memperkosa, yang merampok, kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lallahu asyaddu Farohan, Allah lebih gembira dengan kembalinya dia daripada kembalinya barang kita yang hilang sedangkan kita membutuhkannya. Allah lebih bahagia dengan hadirnya hambanya yang bertobat kepada Allah. Pintu tobat terus terbuka jemaah apabila benar-benar mau bertobat ya. Syaratnya dia harus menyesali perbuatan dosa dia, meninggalkannya dan berazam untuk tidak melakukannya. Jamaah mungkin anak cukupkan sampai di sini karena anak harus meninggalkan Jakarta jam 11. Anak akan bagi ini tinggal dua buku. Baik, yang pertama. Sebutkan lima bangkai hidup. Masya Allah yang jauh. Nah, fabak. orang kafir. Yang kedua. Orang yang tidak berzikir. Ketiga. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat. Tidak menuntut ilmu. Yang kelima. Durhaka orang tua. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Hadiah kedua. Sebutkan. Lima juga sebutkan bagaimana supaya kita tidak jadi bangkai hidup. Masya Allah, anak muka orang tua di situ. Fadol Bapak. Berdoa kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah. Jangan tertipu dengan angan-angan. Yang kamu menuntut ilmu terus,